Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sana ada sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah yang berkaitan dengan keutamaan menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjid hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu." أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang mendatangi masjid ini itu Masjid Nabawi tidak mendatanginya kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan bi khairin yata'allamu mempelajari sebuah kebaikan au yu'allimuhu atau dia mengajarkan kebaikan tersebut. Datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan untuk mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, mempelajari akidah, mempelajari fikih. Au yu'allimuhu atau dia mengajarkan perkara agama tersebut kepada orang lain. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa fahuwa bimanzilatil mujahidi fisabilillah kedudukan dia seperti seorang mujahid yang datang ke Masjid Nabawi selain melakukan sholat dan dia niatnya adalah ingin mempelajari ilmu agama di sini maka kedudukan dia adalah seperti seorang mujahid fisabilillah dan tentunya ini adalah keutamaan yang agung dan anugerah yang besar yang Allah berikan kepada seseorang yang bisa datang ke Masjid Nabawi dan dengan dalam rangka untuk menuntut ilmu agama atau ia menyampaikan mengajarkan ilmu agama tersebut kepada orang lain. Dan sejak zaman dahulu, ya sejak zaman Nabi SAW, alaihi wasallam Masjid Nabawi ini merupakan markas ia merupakan pusat ya pengajaran ilmu agama. Dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, para imam dan sampai sekarang ya Masjid Nabawi ini menjadi pusat ilmu agama. Jadi mumpung ya Bapak di sini ya selama dua hari, selama tiga hari di Madinah ini dan dekat dengan Masjid Nabawi kita manfaatkan. Ya Alhamdulillah Allah telah menulis dan mengupdatekan kita termasuk orang yang pernah menuntut ilmu di Masjid Nabawi. Ini adalah keutamaan yang luar biasa. Yang tidak semua orang Allah berikan kesempatan ya emas ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan terakhir kemarin kita membacakan hadis tentang e, seorang budak wanita yang dibebaskan karena dia menjawab dua pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan masalah akidah. Yang pertama adalah ditanya tentang ain Allah, di manakah Allah? Kemudian dia menjawab di sama, Allah di atas. Kemudian ditanya dengan pertanyaan yang kedua, man ana, siapakah aku? Kemudian dia mengatakan engkau adalah Rasulullah. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sayyidnya memerintahkan majikan budak wanita tersebut untuk membebaskan yang budak wanita tersebut karena dia adalah seorang mukminah, seorang wanita yang beriman. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan hadis-hadis yang lain. Masih berkaitan dengan hadis-hadis sifat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam afdhalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haitsuma kunta. Haditsun hasan. dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik iman adalah engkau mengetahui bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada sebaik-baik iman adalah tahu bahwa Allah bersamamu dimanapun engkau berada berkata Syekhul Islam hadithun hasanun. Hadis ini adalah hadis yang yang hasan. Hadis sekalian para jamaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Hadis ini diriwayatkan oleh Al tabrani di dalam kitab beliau Al-Mu'jam kabir dan telah dihasankan oleh Syekhul Islam di dalam kitab ini dan sebagian ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif yaitu hadis yang lemah. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, afdhalul iman keimanan yang paling afdal. Dan ini menunjukkan bahasanya iman bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat, tidak seperti yang diyakini oleh sebagian bahasanya iman hanya satu tingkat saja. Iman yang benar adalah bertingkat-tingkat. Oleh karena itu beliau mengatakan afdalul iman, iman yang paling afdal. Dan di dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang lebih. Iman ada berapa? 70 cabang lebih. Kemudian beliau mengatakan fa afdhaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling afdal di antara 70 cabang lebih tersebut adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imaqatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah adalah seseorang membersihkan ya kotoran dari jalan. Beliau mengatakan fa'afdaluha kemudian setelah itu mengatakan wa adnaha. Yang paling afdal adalah ucapan la ilaha illallah, kemudian setelah itu beliau mengatakan wa adnaha dan yang paling rendah adalah membersihkan kotoran dari jalan. Ini menunjukkan bahwasanya iman bertingkat-tingkat. Iman bertingkat-tingkat. Terkadang ya e, sebagian orang memiliki derajat yang tinggi di dalam keimanannya. Ya seperti para nabi para siddiqin, para syuhada, orang-orang yang soleh. Dan sebagian orang ada yang memiliki iman yang lebih rendah daripada daripada itu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya iman ini e, bertingkat-tingkat berbeda antara satu orang dengan yang lain. Semakin banyak seseorang mentahkik, mewujudkan 73 ya 70 cabang keimanan tersebut, maka akan semakin besar keimanannya. Ya semakin banyak ya di antara 70 cabang keimanan tersebut yang banyak dia amalkan maka akan semakin tinggi keimanannya semakin ikhlas semakin tinggi keimanannya semakin mutabaah dengan Rasulullah SAW maka akan semakin tinggi keimanannya dan seterusnya ya dan ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya iman ini bertingkat-tingkat berbeda satu dengan yang lain afdalul iman iman yang paling afdal iman yang paling afdal yang paling utama an ta'lama annallaha ma'ak engkau mengetahui meyakini bahwasanya Allah bersamamu haitsuma kunta dimanapun engkau berada ini adalah afdalul iman ini adalah iman yang paling yang paling afdal yaitu engkau merasa dan meyakini bahwasanya Allah bersamamu. Yaitu merasa diawasi oleh Allah. Hai ma kunta dimanapun engkau berada. Berada di dalam rumah, di dalam kamar, di kantor, di jalan, di negara sendiri, di negeri orang lain. Merasa bahwasanya dia diawasi, dilihat ya oleh Allah, didengar ucapannya oleh Allah Azza wa maka ini adalah afdhalul iman, ini adalah iman yang paling afdhal. Kalau kita sudah merasakan yang demikian, ya kita sudah merasakan yang demikian dan kita merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, maka seseorang sudah mencapai derajat keimanan yang yang tinggi. Dan inilah yang dinamakan dengan al-ihsan. Al-ihsan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis Jibril yang masyhur yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana malaikat Jibril menjelma sebagai seorang laki-laki. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW yang saat itu bersama beberapa sahabatnya dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang perkara agama ini. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, bertanya tentang ihsan, bertanya tentang kapan hari kiamat, bertanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau mengatakan setelah bertanya tentang Islam, kemudian dijawab oleh Nabi, kemudian bertanya tentang iman, kemudian dijawab oleh Nabi saw. Kemudian setelah itu bertanya tentang ihsan. Akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Apa maknanya? Maka Nabi saw mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Engkau menyembah Allah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Fa illam takun tarahu apabila engkau tidak melihatnya fa innahu yarak maka sesungguhnya Allah melihat dirimu. Inilah yang dimaksud dengan darajatul ihsan ini adalah tingkat ihsan. Dan ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam agama kita. Yang paling awal adalah Islam. Kemudian yang setelahnya adalah iman dan yang paling tinggi dinamakan dengan apa? Al-ihsan. Ini adalah derajat yang paling tinggi, tidak ada derajat yang lebih dari itu. Oleh karena itu diurutkan oleh malaikat Jibril, Jibril alaihissalam dan ini adalah uh, urutan tingkatannya. Yang paling rendah adalah Islam, kemudian iman, yang lebih tinggi dari itu kemudian yang terakhir adalah ihsan. Dan ini adalah bantahan bagi sebagian orang yang mereka mengatakan bahwasanya derajat yang paling tinggi ya apabila seseorang sudah sampai derajat ma'rifah. Ya kalau sudah ma'rifah, ya sudah mengenal Allah berarti sudah tidak wajib untuk ia ya melakukan kewajiban sudah tidak wajib untuk beribadah, sudah tidak harus meninggalkan kemaksiatan. Jadi dia menganggap ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Kalau sudah tinggi tingkatannya, maka sudah lepas dari kewajiban-kewajiban tersebut. Padahal justru orang semakin tinggi tingkatannya di dalam agama ini, semakin baik ibadahnya kepada kepada Allah. Ya, sehingga dia beribadah seakan-akan dia bahkan diawasi dan dilihat oleh Allah Azza wa Jal Dalam keadaan dia sholat Dia merasa diawasi dan dilihat oleh Allah Ketika dia tawaf Dalam keadaan khusyuk dan merasa diawasi oleh Allah SWT Bahkan ketika dia menghadiri majlis ilmu Dia tidak lepas perasaannya merasa diawasi oleh oleh Allah Ketika dia menyampaikan ilmu kepada orang lain Dia merasa diawasi oleh Allah SWT dan bahwasanya ucapannya didengarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian seorang yang sudah sampai derajat ihsan maka justru akan semakin baik ibadahnya kepada Allah SWT semakin merasa diawasi oleh Allah sehingga dia perbaiki hatinya dan dia berusaha untuk ikhlas di dalam ibadahnya karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya yang berupa ria, berupa sumpah, berupa Ujar berupa penyakit-penyakit hati yang lain. Demikian pula dia berusaha untuk memperbaiki lahirnya. Bagaimana dia beribadah benar-benar sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW karena cara yang beliau lakukan itulah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jadi orang yang sampai derajat ihsan, derajat yang paling tinggi di dalam agama ini justru akan semakin dekat dengan Allah SWT Karena itu Nabi SAW Beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah dan paling mengenal dengan Allah SWT dan beliau adalah orang yang paling baik ibadahnya kepada kepada Allah. Semakin bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaklah engkau beribadah kepada Rabbmu sampai engkau datang ya datang kepadamu al yakin. Yang dimaksud dengan al yakin di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Yang dinamakan dengan al yakin karena kematian ini yakin pasti terjadi. Ya sehingga ya orang Arab menamakan al-maut dengan apa? Dengan al yakin. Dan inilah yang ditafsirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum yang mereka menafsirkan al yakin ini dengan al-maut. Hendaklah engkau menyembah Rabbmu sampai engkau meninggal dunia bukan sampai derajat tertentu kemudian dia meninggalkan ibadah tidak tapi Allah mengatakan sembahlah Rabbimu sampai engkau meninggal dunia menunjukkan bahwasanya ibadah ini mustamirrah yang senantiasa kita lakukan sampai kita meninggal dunia baik afdalul iman an ta'lama anna Allah ma'ak haitsu ma engkau merasa yakin bahwasanya Allah bersamamu dan al-ma'iyah di sini kebersamaan di sini maksudnya ma'iyah di dalam masalah ilmu yaitu Allah bersamamu dengan ilmunya Allah bersamamu dengan ilmunya Allah mengetahui dimanapun kalian berada baik kalian dalam keadaan sendiri mengetahui apa yang kalian lakukan baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain haitsuma kunta dimanapun engkau berada dan Ma'iyah di sini maksudnya adalah Ma'iyatul ilm yaitu Allah SWT bersama makhluknya makhluknya dimanapun mereka berada. Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahasanya Allah ma'ahum aina makanu. Ya sebagaimana kita sebutkan di awal ya ketika menyebutkan tentang eh, ayat-ayat uh, yang berkaitan dengan al-ma'iyah wahwa ma'hum ma'ahum kanu dan dia bersama kalian bersama mereka dimanapun mereka dimanapun mereka berada Nah sudah kita sebutkan maknanya dan bahasanya al-ma'iyah ini ada dua macam Yang kebersamaan Allah dengan makhluknya ini ada dua macam yang pertama adalah al-ma'iyatu al-'ammah al-ma'iyah al-'ammah kebersamaan Allah yang umum maksudnya adalah Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya. Allah bersama makhluknya dengan ilmunya seluruhnya, baik orang yang kafir maupun orang yang beriman, maka Allah bersama mereka dengan ilmunya, mengetahui apa yang mereka lakukan. Dan di sana ada al-ma'iyatu al-khassah. Ya, di sana ada kebersamaan yang khusus. Ya, kebersamaan yang khusus dan ini Allah berikan ya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah orang yang bertakwa, demikian pula orang yang bersabar, orang yang sampai derajat ihsan. Ya, mereka lah orang yang mendapatkan ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha ma'al ladzina taqaw Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang muhsinun, orang yang sampai derajat ihsan. Ini masuk dengan bersama di sini yaitu bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang ihsan ini adalah kebersamaan yang khusus. Apa yang dimaksud dengan kebersamaan yang khusus? Kebersamaan yang diantara jazanya, diantara balasannya adalah ditolong oleh oleh Allah. Ya kebersamaan yang khusus ini konsekuensinya balasannya adalah ditolong oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah swt. Allah swt menjaga dan menolong orang-orang yang bertakwa. Demikian pula orang yang ihsan. Dan ini adalah kebersamaan yang khusus yang balasannya adalah Allah swt menjaga dan menolong orang tersebut. Demikian pula Allah mengatakan, Allahumma as sabirin." dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Maksudnya adalah senantiasa menolong orang yang sabar. Kalau kita bersabar, ya sesuai dengan perintah Allah SWT, bersabar dalam menjalankan perintah, bersabar di dalam menjauhi larangan, dan juga bersabar ketika mendapatkan musibah, maka Allah senantiasa bersama kita. Artinya akan Allah tolong ya orang yang bersabar tersebut. Oleh karena itu dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, wa inna nasra ma'as sabri dan sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Kalau kita sabar ya di dalam menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan, demikian pula bersabar dengan takdir Allah SWT, maka Allah SWT akan menolong akan menolong kita. Wallahu ma'as sabirin. Ini adalah al-ma'iyatul khasam ini adalah kebersamaan yang khusus yang diantara balasannya adalah ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi hadis ini, seandainya hadis ini adalah hadis yang hasan, maka di antara faedahnya adalah itsbatu sifatil ma'iyah lillah, yaitu penetapan sifat al-ma'iyah kebersamaan bagi Allah Azza wa Dan jadi maksud dengan kebersamaan di sini adalah kebersamaan yang umum apa khusus? Yang umum. Ya, yang umum yaitu al-ma'iyatul fil ilm. Ya Allah bersama makhluknya di dalam ilmunya. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan juga firman dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ahadukum ila salati fa inna Allaha qibala wajhihi fala yabsuqanna qibala wajhihi wala an yaminihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi muttafaqun alaih beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan Apabila salah seorang di antara kalian salat fa inna Allah qibala wajhihi maka sesungguhnya Allah berada di depannya maka sesungguhnya Allah berada di depannya maka janganlah dia meludah ke arah wajahnya yaitu arah depannya dan juga jangan di sebelah kanannya akan tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya yaitu ke arah kakinya muttafaqun alaih hadis ini muttafaqun alaih yaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kalian salat idza qama ahadukum ila salat yaitu mulai salat fa innallaha qibala wajhihi maka sesungguhnya Allah berada di depannya jadi menunjukkan yang sifat al-muwajahah dan bahasanya di antara sifat Allah adalah Allah apabila kita dalam keadaan salat maka Allah berada berada di arah depan kita sesuai dengan keagungan Allah azza wajalla fa innallaha qibala wajhihi karena sesungguhnya Allah berada di depan di depannya di depan wajahnya itu di arah depannya fala yabsuqanna qibala wajhi maka janganlah dia meludah ke arah depan. Maka janganlah dia meludah ke arah depan. Wala an yaminihi, demikian pula jangan ke arah kanannya. Ini adalah termasuk adab apabila kita dalam keadaan sholat dan terpaksa kita meludah. Ya terpaksa kita meludah, maka jangan kita meludah ke arah mana? Ke arah depan. Karena fa Allah qibala wajih. Karena Allah berada di depannya. Demikian pula wala an yaminihi dan janganlah dia meludah ke arah kanan. Jadi depan dan juga kanan jangan. Ya, jangan kita meludah ke arah depan, demikian pula jangan ke arah kanan. Dan di dalam hadis yang lain ya e, disebutkan bahwasanya dua malaikat berada di sebelah kanan kita. Dua malaikat berada di sebelah kanan kita. Dan ini adalah termasuk adab yang ketika dalam keadaan sholat apabila seseorang terpaksa meludah dan ini boleh dalam keadaan terpaksa ya seseorang meludah maka janganlah dia meludah ke arah depannya. Demikian pula jangan dia meludah ke arah kanannya. Walakin an yasarihi akan tetapi dalam dia meludah ke arah kirinya. Dan ini maksudnya adalah di luar masjid. Ya, kalau di dalam masjid tidak boleh baik di depan maupun di kanan maupun di kiri maupun di bawah maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita sholat di rumah misalnya Atau di tempat yang lain misalnya di lapangan Ya pas sholat id misalnya Kemudian seseorang ia terpaksa meludah Maka meludah ke arah kiri Atau ke arah bawahnya Ini gak masalah Tapi kalau di dalam masjid maka di arah manapun tidak boleh ya, Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan al busaku fil masjid khati'ah Wa kafaratuha dafnuha ya meludah di dalam masjid ini adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Dan kafarahnya penebusnya adalah dengan cara memendamnya, yaitu membersihkannya. Ini menunjukkan bahwasanya meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan tidak diperbolehkan. Demikian pula di dalam hadis yang lain ada larangan untuk meludah ke arah kiblat. Ya, larangan untuk meludah ke arah kiblat. Ya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tafala tujahal qiblah, jaa yaumal qiyamati wa tafluhu baina 'ainaihi." Barang siapa yang meludah ke arah kiblat, barang siapa yang meludah ke arah kiblat, maka dia akan datang pada hari kiamat itu di, di padang mahsyar ketika dikumpulkan manusia semuanya jaa yaumal qiyamah dia akan datang pada hari kiamat wa fluhu baina ainaihi dan ludahnya berada di antara kedua matanya. Ya, ludahnya berada di kedua di antara kedua matanya. Ini adalah balasan bagi orang yang di dunianya dia meludah ke arah mana? Ke arah kiblat. Ini termasuk ya sebuah dosa dan balasannya sebagaimana dalam hadis telah di padang mahsyar ketika dikumpulkan seluruh manusia. Ya dan dan melihat satu dengan yang lain maka akan ditaruh ya dan akan datang pada hari kiamat dan ludahnya berada di antara dua dua mata dilihat oleh manusia yang lain. Ya tentunya ini adalah ya sebuah kehinaan ya seseorang yang ditaruh ludahnya sendiri berada di di antara kedua matanya. Oleh itu di antara adab ya jangan kita meludah ke arah kiblat. Kita cari arah yang lain. Nah, atau tahta qadamihi atau di bawahnya itu di arah kakinya. Jadi maksudnya adalah di luar di luar masjid. Adapun di dalam masjid maka tetap tidak dibolehkan sebagaimana hadis yang sudah tadi kita sebutkan. Nah, muttafaqun alaih hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam eh, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan wa qauli sallallahu alaihi wasallam dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك antal الأول falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai' iqdi anni ad-daina wa aghnini min al-faqri rawahu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya di dalam sebuah doa beliau beliau mengatakan Allahumma ya Allah رب السماوات السبع ورب العرش العظيم Ya Allah Rabb langit yang tujuh dan juga Rabb al-arshil azim arsh yang besar dan ini adalah termasuk ya tawasul yang disyariatkan sebelum kita meminta mengajukan permintaan dan doa kepada Allah azza wa Jalla itu kita disunahkan untuk memuji Allah ya disunahkan untuk memuji memuji Allah. Di antaranya ya dalilnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini. Beliau sebelum berdoa mengatakan Allahumma ya Allah Rabbas samawati sab'a Rabb langit yang tujuh Dan ini adalah pujian bagi Allah Bahasanya Allah adalah Rabb untuk langit yang tujuh Langit yang tujuh yang sedemikian besarnya Ini Rabbnya yang menciptakan Yang memeliharanya adalah siapa? Allah SWT Dan ini adalah pujian bagi Allah Rabbas samawati saba' Rabb yang memiliki langit yang tujuh Wa Rabbal arshil azim Demikian pula Rabb bagi arsh yang besar Rabb bagi arsh yang besar Dan ini menunjukkan bahwasanya di sana ada makhluk yang dinamakan dengan apa? Arsh Dan Rabbnya adalah Allah dan arus ini adalah sebagaimana disifatkan oleh Nabi adalah al-azim. Dia adalah makhluk yang sangat besar. Bahkan dia adalah makhluk yang paling besar. Jauh lebih besar daripada langit yang tujuh, bumi seisinya dan lebih besar daripada kursi yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Ya, kursi ini luasnya mencakup langit dan juga bumi maka arus ini lebih besar. Rabbnya arus adalah Allah. Ya, memuji Allah dengan mengatakan warabba al-arsyil azim dan juga Rabb yang memiliki al-arsh al-azim, arsh yang yang besar. Kemudian beliau mengatakan Rabbana wa Rabba kulli syai' Rabb kami dan juga Rabb segala sesuatu. Allah SWT adalah Rabb kita dan juga Rabb segala sesuatu. Selain Allah, maka Rabbnya adalah Allah SWT. Rabbul Malaika, Rabbul Anbiya, Rabbul Samawat, Rabbul Ar. Ya, segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah makhluk. Dan Rabbnya adalah Allah SWT. Ini menunjukkan ujian kepada Allah SWT bahwa segala sesuatu selain Allah, maka Rabbnya adalah Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah adalah Rabb seluruh alam ya alam di sini baik alam jin, alam manusia, alam hewan, ya alam yang di atas, alam yang di bawah. Maka Allah SWT adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Rabb seluruh seluruh alam. Ya, seluruh jenis alam, maka Rabbnya adalah Allah Azza wa Jalla. ini adalah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan khaliqal habbi wan nawa. Dialah yang telah memecah al-hab dan juga an nawa Yang dimaksud dengan al-hab adalah biji makanan. yang seperti beras. Ini adalah makanan yang berupa biji, demikian pula jagung. Falikul habbi yang memecah itu adalah Allah SWT, bukan yang lain. Demikian pula an-nawa, an-nawa ini adalah biji kurma. Yang biji kurma yang memecah juga Allah SWT. Dialah yang memecah biji makanan, demikian pula biji kurma. Faliqal habbi wan nawa. Tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah SWT. Ya, selain Allah meskipun disembah oleh manusia, maka tidak ada di antara mereka yang melakukan seperti yang Allah lakukan. Sampai perkara yang detail yang memecah biji, baik biji makanan maupun biji kurma, maka itu yang melakukan adalah Allah SWT. Tidak ada selain Allah yang melakukan. Dan ini adalah pujian bagi Allah Azza wa Jal. Munzilat Taurati wal Injili wal Furqan. Yang telah menurunkan Taurat, Injil, dan juga Al-Furqan. Yang dimaksud dengan Al-Furqan adalah Al-Quran. Tabarakalladhi Nazzal Al-Furqana ala abdihi. Yang telah berbarakah, zat yang telah menurunkan Al-Furqan atas hambanya. Yang dimaksud dengan Al-Furqan di sini adalah Al-Quran yang dinamakan demikian karena dia adalah furqan, dia adalah pembeda antara yang benar dan juga yang salah. Membedakan antara yang di atas petunjuk dengan yang sesat. Oleh karena itu barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dan ingin mengetahui yang benar, maka tidak ada jalan lain bagi dirinya kecuali kembali kepada Al-Quran. Ya, kalau terjadi perselisihan ya di antara kita dan kita tidak tahu masih bingung mana yang salah mana yang yang benar. Maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Al-Qur'an. Tidak ada jalan yang lain. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, perkara apa saja? Ya, farudduhu ila Allah war Rasul. Maka adalah kalian mengembalikan perkara tersebut kepada Allah dan juga Rasulnya. Kepada Allah maksudnya adalah kepada Al-Quran. Dan kepada Rasul maksudnya adalah kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Itu kalau kita benar-benar ya sahih, ya benar-benar jujur di dalam keimanan kita kepada Allah dan juga hari akhir, maka apabila kita berselisih pendapat dalam sebuah perkara Ya di dalam masalah akidah, di dalam masalah ibadah, di dalam masalah muamalah Maka kita kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya Ya, oleh karena itu Al-Quran di antara namanya adalah Al-Furqan Munzilat Taurat wal Injil yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil Yang menurunkan Taurat kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam dan menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau munzil menurunkan yang dinamakan menurunkan yaitu dari atas ke bawah. Menurunkan itu dari atas ke bawah. Dari siapa? Dari Allah SWT. taala. ini menunjukkan ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya Allah di atas. Ya, karena beliau mengatakan munzilat Taurat wal Injil wal Furqan yang telah menurunkan taurat Injil dan juga Al-Qur'an. Yang dinamakan menurunkan adalah dari atas ke bawah. Ya Allah SWT berada di atas ini berdasarkan dalil-dalil yang banyak baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi saw alaihi di antaranya adalah hadis ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan berdoa kepada Allah a'udzu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi Aku berlindung kepadamu. yang setelah memuji Allah dengan pujian yang banyak, ia memuji Allah bahasanya Allah adalah yang memiliki tujuh langit. Dia adalah Rabb untuk arsh yang besar dan bahasanya dia adalah Rabb segala sesuatu dan dialah yang memecahkan biji makanan dan juga biji kurma dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil dan juga Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia. Setelah itu beliau mengatakan, A'udhu bika min syarri kulli dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan seluruh dabbah. Dimaksud dengan dabbah adalah kullu ma dabba 'alal ardh. Segala sesuatu yang merayap di permukaan bumi. Ya, anta akhidun binasiyatiha engkau lah yang mengambil memegang ubun-ubunnya artinya di sini beliau sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan hewan yang ada di permukaan bumi atau seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi a'udzubika min kull min syarri kulli dabbah aku berlindung kepadamu ya Allah yang memiliki sifat-sifat tadi dari seluruh kejelekan adabah, yaitu segala yang diciptakan oleh Allah yang merayap di permukaan bumi. Baik hewan yang berbisa, ular, ya, harimau dan juga hewan-hewan yang lain dan semua yang memiliki syar, yang memiliki kejelekan. Ya, maka berlindung kepada Allah anta akhidun binasiyatiha engkaulah yang memegang ubun-ubun mereka artinya seluruh hewan-hewan tersebut dan seluruh makhluk tersebut itu di bawah kekuasaan Allah. Allah yang telah menciptakan mereka, Allah yang telah menghidupkan mereka. Ya dan Allah lah yang mengatur mereka. Oleh karena itu seorang muslim ya kalau dia ingin dihindarkan dari kejelekan makhluk Allah Azza wa baik itu adalah berupa jin atau berupa manusia atau berupa hewan maka dia berlindungnya kepada Rabb yang telah menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Oleh karena itu beliau mengatakan anta akhirun binasiyatiha. Engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Tidak mungkin ya makhluk tersebut baik berupa jin maupun berupa manusia, ya seorang penjahat misalnya atau hewan-hewan yang mengganggu, tidak mungkin dia bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang muslim berlindungnya adalah kepada Allah. Dan ini adalah cara yang benar. Ya bukan seperti yang dilakukan oleh sebagian ketika dia ingin terhindar dari sebuah kejelekan justru berlindung kepada makhluk yang lemah. Ingin terhindar dari jin misalnya. Berlindungnya kepada jin yang lain. Ya ingin terhindar dari jin, terhindar dari sihir, berlindungnya kepada sihir, berlindung kepada jin yang lain. Makanya adalah berlindung kepada makhluk yang yang lemah. Atau dia ingin terhindar dari mara bahaya. Kemudian dia memakai jimat. Ya dipasang di ya di pinggangnya atau dikalungkan di lehernya atau di, ditaruh di gelangnya dengan maksud supaya terhindar dari bahaya. Maka ini berlindung kepada makhluk. Dan ini dilarang di dalam agama Islam. Beliau mengatakan aku berlindung kepadamu. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya, bukan kepada makhluk. Dan Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq. Dan Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia yaitu Allah. Dan, beliau, dan Allah mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan aku berlindung katakanlah aku berlindung kepada Rabbul Falak, Itu Allah SWT. Al-isti'adah meminta perlindungan dari sebuah kejelekan, dari sebuah keburukan hanya ditujukan kepada kepada Allah. Ya, tidak boleh kita meminta perlindungan kepada ya kepada selain Allah SWT. Ya dengan memasang barang-barang seperti yang tadi kita sebutkan, ya karena itu semua adalah makhluk dan kita diperintahkan untuk berdoa, bertawakal, meminta perlindungan hanya kepada Allah SWT. Karena dialah yang memegang ya ubun-ubun seluruh makhluk. Ya kalau Allah menghendaki, ya Allah jadikan dia memudarati kita dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan tahan kejelekannya dari dari diri kita. Jadi kita bertawakalnya ya adalah kepada Allah SWT yang ya khudu binasiyatiha. Dialah Allah SWT yang mengambil seluruh ubun-ubun yang makhluk-makhluk tersebut. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Engkau adalah al-awwal. Falaysa qablaka syai', maka tidak ada sesuatu sebelummu. Ini menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah, di antara al-asmaul husna adalah al-awwal karena beliau mengatakan Allahumma antal awwal ya Allah engkau adalah al-awwal kemudian beliau menafsirkan apa yang dimaksud dengan al-awwal yaitu laisa qablaka kasih, tidak ada sebelum sesuatu ini menunjukkan makna dari eh, dari nama Allah al-awwal yaitu tidak ada sesuatu sebelum Allah azza wajalla kemudian beliau mengatakan wa antal akhir dan engkau adalah al-akhir. Apa maksudnya? Falaisa ba'daka syai' tidak ada setelahmu sesuatu. ini adalah tafsir dari nama Allah al-akhir yaitu Allah akan tetap ada. Ya Allah tetap ada sementara selain Allah akan binasa. Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Segala sesuatu di atas permukaan bumi adalah fan akan binasa. Adapun wajah Allah maka akan tetap tetap ada. Ya, fa wa antal akhir, engkau adalah akhir, falaysa ba'daka syai', tidak ada setelahmu sesuatu. Ini adalah makna dari eh, nama Allah al-akhir menunjukkan bahwasanya Allah akan tetap ada adapun makhluk maka dia akan binasa. Wa antal zahir dan engkau adalah zahir. Engkau adalah al-zahir menunjukkan bahwasanya di antara nama Allah adalah al-zahir. Maknanya falaisa fauqaka syai' maka tidak ada di atasmu sesuatu. Dan nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah di antara sifat Allah adalah al-ulu, yaitu Allah di atas. Ya, dan Allah adalah di antara namanya adalah al-ali, yang maha tinggi. Dan kita membaca zikir ketika eh, sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi. Ini adalah makna al-zahir. Anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah zahir, engkau adalah yang paling tinggi. Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi al-zahir di sini adalah yang paling tinggi. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Kahfi, "Famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba." Mereka yaitu Ya'juj dan juga Ma'juj ya tidak bisa yadharu, tidak bisa naik di atas bendungan tersebut. Itu bendungan yang dibuat oleh Dzulqarnain. Famastata'u ay yadharuhu. Ya mereka tidak bisa naik ya di atas bendungan tersebut. Karena saking tingginya. Kemudian Allah mengatakan wa mastata'u lahu naqba dan mereka juga tidak bisa yang membongkar atau tidak bisa membolongi bendungan tersebut. Naik tidak bisa, membolongi bendungan tersebut juga tidak tidak bisa. Allah mengatakan famastata'u famastata'u ayyadhharu Mereka tidak bisa yadhharu. Maksudnya adalah menaiki bendungan tersebut. Jadi Allah di sini mak maknanya adalah al-ali yang maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dan ini adalah dia menunjukkan sifat Allah al-ulu dan juga al-fawqiyah. Bahasanya Allah fawq, ya Allah di atas. Kemudian wa antal batinu falaysa dunaka syai' dan engkau ya Allah adalah batin. Falaisa dunaka syai' tidak ada yang lebih dekat dari dari. Ini menunjukkan nama Allah Al-Batin dan artinya adalah tidak ada yang lebih dekat daripada Allah. Maksudnya adalah dengan ilmunya. Ya Allah SWT sangat dekat dengan hambanya. Sangat dekat dengan makhluknya, itu dengan ilmunya. Bahkan Allah SWT ya ilmunya lebih uh, luas bahkan lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita sendiri ya dan perut kita ada di dalam ada dekat dengan kita. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam ya isi perut kita. Tapi Allah SWT lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Ya. Oleh karena itu beliau mengatakan wa antal batin falaysa dunaka syai'in fa adalah al-batin tidak ada yang lebih dekat daripada daripada menunjukkan bahwasanya Allah sangat dekat dengan makhluknya maksudnya adalah dengan ilmunya itu Allah Maha mengetahui keadaan makhluknya daripada makhluknya sendiri kemudian setelah itu beliau berdoa kembali dan mengatakan iqdi anni dain hendaklah engkau ya Allah menunaikan untukku hutan. yaitu memohon kepada Allah supaya Allah memudahkan dirinya di dalam menyaur hutangnya. Ya, sebelumnya berdoa dan memuji, memuji Allah SWT dengan pujian yang banyak. Kemudian setelah itu baru meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah adab ketika berdoa sekali lagi. Sebelum kita meminta kepada Allah, maka kita dahului dengan apa? Dengan memuji Allah SWT, menyebutkan namanya, menyebutkan sifatnya. Dan ini adalah tawasul yang disyariatkan. Tawasul yang berdalil di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi saw. Alaihi Wasallam. Ya oleh karena itu di dalam Al-Fatihah sebelum kita membaca ihdinas siratal mustaqim yang artinya adalah memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Didahului dengan apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pujian kepada Allah. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Kemudian maliki yaumiddin juga pujian kepada Allah SWT. Iyyaka na'budu. Hanya kepada lah ya Allah kami menyembah. Ini juga pujian kepada Allah. Yang menyatakan bahwasanya ibadah ini yang berhak hanya Allah SWT. Baru setelah itu berdoa yang mengatakan wa iyyaka nasta'in kemudian mengatakan ihdinash shiratal mustaqim meminta kepada Allah jalan yang lurus yaitu mendahului yaitu mendahulukan ujian kepada Allah sebelum berdoa Kemudian setelah itu dia berdoa kepada Allah. Doa beliau, "Iqdi anni dain." Ya Allah, sahurkanlah untukku hutang. Dan hutang di sini baik hutang kepada Allah berupa nazar misalnya atau hutang kepada makhluk. Ya berhutang barang atau berhutang uang kepada makhluk, ya kepada manusia, maka tidak mungkin kita bisa ya menyaur hutang tersebut ya baik kepada Allah maupun kepada makhluk kecuali dengan apa? kecuali dengan bantuan dan kemudahan yang Allah berikan. Dan ini adalah termasuk ya termasuk bertawakal di dalam di dalam menyalur hutang yang bertawakal kepada Allah SWT ya dan tidak kita bertawakal kepada diri kita sendiri karena sebagian kita atau bahkan sebagian besar kita ya ketika punya hutang kepada orang lain merasa dirinya lah yang bisa untuk menyalurkan hutang tersebut dengan dirinya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dengan harta yang dia miliki. Lupa kepada Allah SWT. Lupa bahwasanya tidak mungkin dia bisa menyalurkan hutang tersebut kecuali dengan izin Allah SWT. Di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahkan termasuk di dalam menyalurkan hutang, ya kita yang meminta kepada Allah supaya dimudahkan di dalam menyalurkan hutang. Meskipun itu hanya seribu Meskipun itu hanya lima ribu Tidak mungkin kita bisa menyaur Kecuali dengan izin dan juga dengan pertolongan Allah Azza wa Jal Iqdi anid anid dayna Ya Allah tunaikanlah Saurkanlah untukku hutan. Wa adnini minal faqri Dan dalam kau ya Allah Jadikanlah aku cukup Ya dan terhindar dari al-faqr Yang dimaksud dengan al-faqr adalah kefakiran ya meminta kepada Allah supaya diberikan kecukupan ya dan dijauhkan dari al-faqr ya al-faqr ini maksudnya adalah ya kefakiran ya seseorang dinamakan fakir ya ini apabila dia tidak bisa memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya ya kalau e, e, sebagian besar dari kebutuhannya ini tidak bisa dia penuhi misalnya 70% 80%, 90% atau 100% tidak bisa dia penuhi maka ini dinamakan orang yang fakir. Adapun orang yang miskin, maka ini ke ke keadaannya lebih penting daripada orang yang fakir. Karena orang yang miskin ini dia bisa memenuhi ya 50% dari kebutuhannya, 50% atau lebih dari kebutuhannya. 40% tidak bisa dia penuhi. Ya, tetapi 50% yang dari kebutuhan pokoknya bisa dia penuhi ya 50% atau lebih, maka ini dinamakan dengan miskin. Ya orang yang miskin keadaannya lebih mending daripada orang yang fakir. Beliau mengatakan wa aghnini minal faqr. Ya Allah, ya jadikanlah aku berkecukupan dan dihindarkan dari al-faqr yaitu dari kefakiran. Ini adalah permohonan kepada Allah SWT supaya dia diberikan kecukupan dan dihindarkan dari kefakiran dan betapa banyak orang yang jatuh dalam kefakiran dan dia terfitnah di dalam agamanya yang tidak bisa melakukan ibadahnya dengan baik dan termudah ya imannya tergoyang ya karena kefakirannya. Karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah supaya dijauhkan dari kefakiran dan diberikan kecukupan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya dan antara faedah yang bisa kita ambil di dalamnya ada penyebutan ya empat nama Allah swt yaitu al-awwal, al-akhir, al-zahir dan juga al-batin dan ini semua disebutkan di dalam uh, surat Al-Hadid yang Allah SWT mengatakan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa kulli syai'in alim. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bagi yang memiliki pertanyaan silakan ditulis dengan kertas dan disampaikan di depan dengan tulisan yang jelas. Nah mikotnya penduduk Jeddah di mana? Orang yang tinggal di Jeddah, itu penduduk Jeddah, maka apabila dia ingin melakukan umrah dari tempatnya, mikotnya adalah dari tempatnya. Karena Jeddah ini posisinya berada di bawah mikot. Jeddah ini berada di, bawah mikot. Dan Nabi SAW mengatakan, Wasallam kana "Wamakana dzalik fa min Barang siapa yang berada di bawah mikot ya maka ihramnya adalah dari tempat dia berada. Jadi penduduk Jeddah ya kalau dia ingin melakukan umrah atau haji maka cukup dari tempatnya dari tempat dia berada di Jeddah tidak perlu dia keluar menuju ke miqat. Nah. Saya merasakan tenang ketika di Madinah. Sedangkan kalau di Indonesia jauh berbeda jika saya ingin tinggal di Madinah bagaimana caranya? ya kita merasakan apa yang dirasakan oleh e, penanya di sini, yang kita merasakan di sini tumak nina dan ketenangan di dalam ibadah dan juga kehidupan. ini adalah e, hasil barokah dari doa yang diucapkan oleh Nabi SAW karena beliau dahulu pernah berdoa, Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah berkailah untuk kami di dalam kota Madinah kami. Ini pernah diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah ya semoga Allah memberkahi kota Madinah ini. Ini adalah termasuk keutamaan kota Madinah. Ini adalah kota yang mubarakah, kota yang diberkahi, yang penuh dengan kebaikan. Baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan di dalam sebuah hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam menganjurkan dan dorong kita untuk bisa tinggal di Madinah. Beliau mengatakan, "Man istata'a minkum ayamut bil Madinah yamut biha fa inni ashfa'u liman yamut biha barang siapa di antara kalian yang bisa tinggal di kota Madinah barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah maka adalah dia meninggal di kota Madinah karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah dan ini adalah dorongan dari Nabi saw dan anjuran dari Nabi saw supaya kita tinggal di kota Madinah dan meninggal di sini. Maksudnya adalah tinggal dalam keadaan baik, dalam keadaan taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Karena tidak semua orang yang tinggal di kota Madinah diberikan taufik untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Di sini ada kemaksiatan. Dan ada orang yang tinggal di sini tetapi dia bermaksiat kepada Allah. Orang yang demikian tentunya tidak akan bermanfaat tinggalnya dia di kota Madinah. Dahulu di zaman Nabi SAW ada orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang menampakkan keislaman dan dia menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka dan mereka tinggal di kota Madinah. Maka tinggal yang bersama para sahabat Nabi SAW. Orang yang demikian tentunya tidak akan ada manfaatnya tinggalnya dia di kota Madinah. Apabila dia tinggal di sini dalam keadaan bermaksiat yang dalam keadaan dia nifak seperti ini maka tidak akan bermanfaat bagi dirinya tinggalnya dia di kota di kota Madinah. Ala kulihal apabila kita memang bisa tinggal di sini dengan cara yang legal ya dengan cara yang resmi dengan cara yang baik maka itu bagus ya. Kalau memang bisa kita tinggal di sini dengan cara yang resmi dengan cara yang legal maka itu bagus dan ini melaksanakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak bisa, maka seorang Muslim memiliki ham yang paling dia pikirkan adalah bagaimana dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah Dimanapun dia berada, baik dia di Indonesia atau dia di Malaysia atau di negara yang lain, yang dimanapun dia tinggal di Ardullah, di bumi Allah, maka yang menjadi ya eh, yang hendaknya dia pikirkan adalah bagaimana supaya dia itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah ini yang lebih penting. Ya, bagaimana dia meninggal dalam keadaan taat kepada Allah, ya dalam keadaan taat kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang yang sangat kita inginkan dimanapun kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu para sahabat Rasulullah yang mereka mengenal bagaimana keutamaan tinggal di kota Madinah. Tetapi mereka atau tidak semua mereka tinggal di sini terus sampai mereka meninggal dunia. Banyak di antara mereka yang keluar. Keluar dari kota Madinah, pergi ke Yaman, pergi ke Syam, pergi ke Mesir dan seterusnya. Dengan tujuan untuk berdakwah, yaitu menyebarkan agama Islam, mengajarkan Al-Qur'an, menyampaikan hadis yang mereka dengar dari Rasulullah Alaihi Wasallam disampaikan dan diajarkan kepada kaum muslimin yang ada di sana ya dan ini adalah keutamaan yang lain yang jauh lebih besar daripada keutamaan tinggal di kota Madinah yaitu keutamaan dakwah keutamaan dakwah ilallah kepada Allah SWT dan Allah mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah yaitu mengajak manusia kepada Allah SWT kepada agamanya wa amila salihah dan dia beramal soleh artinya dia berdakwah bukan hanya dengan ucapan dia tetapi dia mengamalkan ilmu yang dia sampaikan wa amila salihan wa qala innani minal muslimin dan dia sampaikan dan berkata sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang berserah diri kepada Allah menunjukkan tentang keutamaan yang berdakwah fi sabilillah atau ilallah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrina." Sungguh Allah memberikan hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Ini maksud dengan onta merah adalah onta atau harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang orang Arab. Satu orang mendapatkan hidayah karena sebab kita itu lebih baik daripada unta merah. Dan menunjukkan tentang keutamaan dakwah ilallah. Oleh karena itu para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka membandingkan antara keutamaan dakwah ya dengan keutamaan tinggal di kota Madinah, mereka mendapatkan bahasanya keutamaan dakwah ilallah ini lebih besar daripada hanya sekedar tinggal di kota Madinah. Jadi masing-masing memiliki keutamaan dan uh, yang penting seperti yang tadi kita sebutkan adalah seseorang meninggal dalam keadaan baik dalam keadaan husnul khatimah. Nah, bagaimana dengan seseorang yang senantiasa merasa ihsan namun melakukan maksiat baik dikala bersama orang lain seperti ghibah, berdusta dalam berbicara dan seterusnya dan dikala sendiri? Apakah solusi dan nasihat? Orang yang demikian berarti masih sangat lemah tingkat ihsannya. Orang yang benar-benar kuat di dalam Eh, sampai derajat ihsannya maka dia akan ia merasa diawasi oleh Allah SWT dan uh, berusaha bagaimana ketika dilarang oleh Allah dia melaksanakan dan ketika dilarang oleh Allah dia meninggalkan kemaksiatan tersebut karena dia merasa diawasi terus oleh Allah SWT ya ini adalah orang yang sampai derajat ihsan maka dia akan ia meninggalkan apa yang Allah larang dan akan menjalankan apa yang Allah perintahkan dimanapun dia berada baik sendirian maupun bersama orang lain karena sama saja baik dia sendiri maupun bersama orang lain akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala inilah yang sudah sampai derajat insan yang yang yang dimaksud di dalam uh, Quran maupun di dalam hadis apakah solusinya dan nasihatnya ya ini perlu kesungguhan dan perlu latihan terus-menerus tidak bisa kita sampai pada derajat tersebut dalam waktu satu hari atau setengah hari, satu minggu, dua minggu. Kita perlu latihan, ya perlu perjuangan, ya eh, kita berusaha dalam dalam sholat kita, ya berusaha untuk merasa diawasi oleh Allah swt. Terkadang kita lalai lagi, maka kita kembali lagi. Kalau merasa digoda oleh setan, maka kita meminta perlindungan kepada Allah, ya meminta kemudahan oleh Allah semoga dijadikan ya orang yang muhsinin dan dijadikan di dalam amalannya senantiasa ihsan. Perlu kita berdoa kepada Allah dan kesungguhan yang melatih diri kita untuk senantiasa ihsan. Dan barang siapa yang Allah ketahui di dalam dirinya kesungguhan dan keikhlasan dan kemauan yang sangat untuk sampai derajat ihsan, maka insya Allah Allah akan memberikan dia kemudahan, memberikan dia taufik. Allah mengatakan وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam jalan kami, di dalam kami, maka sungguh kami akan menunjukkan dia jalan-jalan kami. Kalau kita sungguh-sungguh, maka akan Allah berikan petunjuk. Ya, jadi Allah akan memberikan petunjuk sesuai dengan kesembuhan kita. Ya, baik. Apakah meludah dengan isyarat untuk mengusir setan ketika merasa dengan bersolat kita di masjid juga dilarang? Nah, lain antara meludah dengan Eh, apa istilahnya nafas. Ya nafas ini hanya sekedar mengeluarkan hawa dan di situ ada ada sedikit yang sedikit ludah. Ini berbeda. Kalau yang tadi meludah ya maklum ya meludah itu bagaimana ini tidak boleh baik di mesin maupun eh, di dalam mesin tidak tidak boleh. Adapun nafas itu hanya me, apa melakukan mengeluarkan hawa, mengeluarkan udara untuk mengusir setan itu apabila kita sholat kemudian merasa diganggu oleh setan di dalam kekusukan kita. Maka disyariatkan untuk ya mengeluarkan hawa yaitu ke arah kiri kita. Ya hawa yaitu udara yang dicampur dengan sedikit ludah. Ya, ini disyariatkan. Ya, ini disyariatkan Allah taala alam baik di luar masjid maupun di dalam masjid. Yang dilarang adalah berujar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.